kita maka seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Allahumma Amin. Masyarakat muslimin, hari ini dinamakan Yaumusyakkin, hari keraguan-raguan. Artinya di dalam bahasa agama adalah hari apakah besok itu sudah masuk waktu bulan suci Ramadan atau esok lusa. Ketidakpastian itu namanya yaumusyakin. Umat Islam dilarang untuk berpuasa sunnah pada hari semacam sekarang ini. Kecuali kalau dia mempunyai kodok wajib yang tidak ada waktu lain kecuali hari ini untuk mengkodoknya. Tapi puasa sunnah hukumnya adalah haram. Masyal muslimin, tentunya hal itu ada maksud agar ada perbedaan antara bulan suci Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Kalau hari ini adalah masih bulan Syaban. Bulan suci Ramadan memang disitulah waktunya diperintahkan secara wajib untuk berpuasa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang itu berpuasa pada bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan banyak pahala, banyak barokat, rahmat, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Rawahu Syaikhain. Au muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan karena benar-benar dia beriman kepada Allah, wahtisaban dan mencari keridhaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya memang itu, untuk beriman dan mencari keridhaan dari Allah dan juga mencari pahala dengan puasanya itu bukan karena yang lainnya maka Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya apa yang telah lampau. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala melewati hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Masyal muslimin hari ini tentunya kita juga diperintahkan untuk bergembira karena kita sudah sedikit lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, artinya hati kita benar-benar siap kedatangan bulan suci Ramadan itu, maka termasuk hal yang sangat positif dan juga diperintahkan oleh syariat Islam. Bagaimana bergembira? Misalnya kita mempersiapkan mulai dari hati kita, bagaimana membersihkan diri kita. Kalau kemarin-kemarin kita masih banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan baik secara zahir maupun secara batin, maka hari ini kita persiapkan agar kita ini banyak bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Kalau kemarin-kemarin kita belum siap untuk membaca banyak Al-Qur'an atau ayat-ayat firman-firman Allah, maka mulai hari ini kita mencoba untuk membuka ulang atau membacanya sedikit demi sedikit tentunya yang lebih bagus dan lebih banyak daripada hari-hari kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita pasti belum mempersiapkan kita dan keluarga kita untuk bersiap-siap berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka mulai sekarang kita mencoba untuk mengajak berbicara dengan keluarga kita, agar benar-benar kita ini merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Au man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya itu untuk masuk neraka. Hadis ini menurut para ulama sekalipun bukan hadis sahih kalaupun hadis ini hadis hasan atau mungkin juga hadis dhaif karena diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tanpa keterangan maka dhaifnya itu bisa yu'malu bihi fi fadhailil a'mal bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal yaitu mengamalkan keutamaan-keutamaan amalan ibadah. Kalau kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan ucapan kita ahlan wassalam ya Ramadan, hati kita juga siap untuk menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan amalan yang baik itu menyebabkan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Itu cara ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengamalkan hadis dhaif. Berbeda kalau sebagian kelompok seperti kaum wahabi itu menerjemahkan yang namanya hadis dhaif dikatakan pasti palsu. Naudzubillah min dzalik berarti tidak sesuai dengan ajaran para ulama ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Karena menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah bila mana hadis tersebut bukan yang matrukul hadis, bukan hadis yang sangat doefnya, sangat lemahnya atau bukan hadis maudhu yang benar-benar hadis palsu, maka kalaupun ada hadis itu hadis doef, selagi masih ada syahidnya alias penguat dengan hadis-hadis yang lain sebagaimana hadis yang pertama tadi saya bacakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih itu adalah penguat walaupun tidak secara langsung maka menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah hadis dhaif itu masih bisa diamalkan untuk fadhailul amal alias keutamaan amal-amal ibadah karena itu mahsyar muslimin marilah di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan kita persiapkan diri kita kita bergembira kita katakan ahlan wa sahlan ya Ramadan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan berkat kegembiraan kita ini benar-benar Allah mencatat diri kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bedanya dengan orang-orang yang fasik apalagi dengan orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang fasik yang banyak menganut atau mengamalkan dosa-dosa yang tidak terhitung jumlahnya atau orang-orang munafik yaitu orang-orang yang hatinya pura-pura masuk Islam hanya dohirnya saja masuk Islam tapi hatinya benci kepada Islam maka kula maka kalau datang bulan suci Ramadan mereka ini enggan bahkan mereka ini merasa berat dan berpikir sebentar lagi aku tidak bisa berbuat apa-apa aku tidak bisa maksiat secara terang-terangan takut kepada tetangga takut kepada ini dan itu yang tidak dilandasi karena takut kepada Allah. Nah, mereka inilah adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan orang yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya sampaikan dalam khutbah singkat ini mudah-mudahan bisa menggugah kita dan juga mengantarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan datangnya bulan suci رمضان اللهم آمين جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم